Sufyan Nu'man Mandi Adib Akis Kamar mandi Oh sudah selesai Kita melanjutkan dari beberapa faedah ayat ke-30 dari surat Ali Imran. Kita lanjutkan faidah-faidahnya. Qala rahimallah berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Baik. كمال رقابته عز وجل وأنه لا يفوته شيء Athamin yang kedelapan Isbatu syu'ur Fidalikal yaum Penetapan tentang adanya Rasa Syu'ur Di hari itu Likaulihi karena lebih firman Tawaddu itu yang kata tawaddu Yaitu dari kata masdarnya al-mawaddah Atau al-uddah Khalisul mahabbah adalah Murni kecintaan Keinginan Wahia qar afaya Wahia far'un Minas su'ur bisai Itu cabang dari perasaan-perasaan kepada sesuatu. Masya Allah. Saking telitinya orang-orang yang berilmu ya sehingga dari setiap kalimat Al-Quran pun bisa mengambil faidah atas yang kesembilan karohatul musi lima amilahu fi dalikal yaum ketidaksukaannya orang yang berbuat kejelekan terhadap amalannya di hari itu. Jadi orang itu seorang yang berbuat jelek itu tidak suka terhadap amalannya di hari itu wa annahu yuhibbu yakuna bainahu wa bain wa bainahu wa baina harusnya kama bainal masyriq wal maghrib dia menyukai antara dia dan di antara waktu itu itu kejelekan tadi jaraknya antara timur dan barat dia enggak suka waktu untuk dia mem, dilihatkan kejelekannya itu itu jaraknya dia ingin waktunya itu jaraknya itu atau saat itu antara timur dan barat menunjukkan ketidaksukaannya qaulihi tawaddu law anna bainaha ya pakai dhamir ha ya bainaha wa bainahu amadan baidah jiwa itu menginginkan seandainya antaranya dan antara dia waktunya itu ama dan baida, waktu yang panjang. Tulul zaman. Baik. Wa hakada yawaddul insanu ayakuna bainahu wa baina amalihi as-sayyi al-amadu al-ba'id. Seperti inilah keinginan seorang antara dia dan diantara amalannya yang jelek itu berjarak waktu yang cukup panjang. Jangan ditampakkan menunggu waktu yang panjang saja. Nah, <laughs> iya. itu keinginannya. Itu keinginannya. Wabainahu wabainakarin wa asu dia juga menginginkan dia dan temannya yang dekat yang jelek juga jaraknya jauh nggak usah disandingkan ya kepadanya al-amadu al-ba'id Qala ta'ala Allah berfirman wa ma ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin Az-Zukhruf ayat 36 sampai 38 Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman Allah dari mengambil pelajaran atau mengingat Ar-Rahman nuqayyid lahu kami akan mengadakan baginya syaitan syaitan maka setan itu sebagai korinnya sebagai korinnya teman dekatnya yang mendampinginya wa indahum la yasuddunahum anisabili dan sungguhnya setan itu sungguh-sungguh akan mencegah mereka manusia dari jalan wa yahsabuna annahum muhtadun sedangkan manusia menyangka mereka di atas petunjuk hatta idza ja'ana qala sampai ketika orang yang berpaling dari Allah tadi datang kepada kami kepada Allah qala ya laita baini dia mengatakan aduhai seandainya antaraku wa bainaka antara engkau itu syaitan budal masyriqain sejarak dua masyrik dua uh, daripada antara masrik dengan masrik yang satunya. Mungkin maksudnya masrik dengan maghrib antara dua bisa lihat dari tafsirnya. Saya belum lihat dua masrik, dua belahan timur. Bafabi salkarin maka itu sejelek-jelek daripada apa? teman. Sampai teman yang akrab pun yang jelek pun tidak diinginkan untuk apa? bertemu di sana. Padahal di dunia wis koncoku rencangku eh, korinku eh fahum pitunya astiqau u, maka mereka di dunia itu adalah teman-temannya syaitan tadi lakin fil akhirati a'daun akan tetapi di akhirat nanti sebagai musuh-musuh. Yep. Jadi jangan menyangka sesuatu yang terbalik belakang dengan keadaan yang ada. Kita akan menyesal, merugi. Maka sebelum kita menyesal, masih ada dalam kita kehidupan untuk kita perbaiki. Kita perbaiki kehidupan kita, ya, sehingga kita semakin baik dan husnul khatimah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ashir yang ke-10 Rahmatullahi ta'ala biibadihi Bitahdirihim nafsahu Rahmat Allah yang maha tinggi terhadap hamba-hambanya Dengan memberikan peringatan dengan dirinya sendiri, dirinya Allah. Li'alla yaqa'u fi uqubatihi wa niqmatihi liqaulihi wa yuhadzirukumullahu nafsah. Agar supaya hamba-hamba itu tidak terjatuh mereka itu di dalam hukuman Allah, siksa Allah dan niqamah lawan daripada nikmat adab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman wa yuhadzirukumullahu nafsah sebagaimana telah lewat dari Pak penjelasan kalimat wa yuhadzirukumullahu nafsah dengan terjemahan yang telah kita lewat. Taib. Al hadi asar yang ke-10. Eh yang ke-11. Annahu yang bagi istimalul uslub al munasib lil hal sepantasnya untuk menggunakan cara-cara yang sesuai kepada keadaan. Wallahu azza wa jalla qala fi hadil ayah dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Maha Mulia berfirman dalam ayat ini wa yuhadzirukumullahu nafsah Allah memperingatkan kalian dengan adabnya dengan dirinya dengan adabnya eh wabi ayati wabi ayatin katsiratin yatahabbabu ila ibadihi azza wa jalla wa yatawaddadu ilaihim pada ayat-ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya dan menginginkan kecintaan kepada mereka atau sangat cinta kepada mereka. Lianna hadal maqam alladhi nahnu fihi maqam tahdirin wa tahdidin. Karena sungguhnya kedudukan ini kami kita padanya itu kedudukan sebagai peringatan dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Berarti Allah itu belum menyiksa kita, baru memperingatkan. Agar kita tidak apa? terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah tidak inginkan. Allah ancam kita, tapi belum dia laksanakan ancamannya. Kenapa? Karena Allah mencintai kita. Maka oleh sebab ini kalau ada ancaman, ada peringatan diambil. Diambil maksudnya apa? Dijadikan bahan untuk kita merubah diri dari hal yang salah. Ya Allah peringatkan padanya. Baik. Athani Asyar yang ke-12 Isbatul ra'fah Lillahi azza wa jalla Penetapan sifat ar-rahfah yaitu asyaddur rahmah sangat merahmati bal isbatul ismi wasifati bahkan menetapkan nama dan sifatnya pula fi qaulihi raufun raufun nama dari nama Allah memiliki sifat ar-rahfah wa rahfah atau wa ra'fah asyaddu rahmah ya rahmat yang paling paling rahmatnya wa arkuha dan yang paling halusnya wa ta'ammal qaulallah wa ta'ammal qaulallah ta'ala an nafsihi dan perhatikanlah kepada firman Allah taala terhadap dirinya atau tentang dirinya wallahu raufum bil ibad Allah itu sangat merahmati kepada hamba-hambanya. Wa qawlihi an nabiyhi dan firman Allah dari tentang nabinya bil mu'minina raufur rahim kepada orang-orang mukmin nabi itu sangat merahmati dan kasih sayang. Taib. Fa inna ra'fatallahi ammatun karena sungguhnya ra'fahnya Allah itu Rahmatnya Allah itu umum sifatnya Kepada seluruh makhluknya Wa, wa, wa amma rafatun Nabi SAW Faya khasatun bil mu'minin Sedangkan ra'fahnya Nabi SAW itu Khusus saja kepada orang-orang yang beriman Bedanya di situ eh, itu beda secara arah. Adapun sifat jelas berbeda antara sifat yang dimiliki oleh makhluknya walaupun namanya sama dengan apa yang pada Allah karena Allah dat yang maha sempurna ya laisa kami syai wa huwas samiul basir tidak ada yang semisal dengan Allah ya dari makhluk ini sehingga Allah maha mendengar lagi maha melihat Paham ya? Baik. Rahmatnya kamu tidak sama dengan rahmatnya Allah secara hakikinya. Ya ahsanul mutakin. Kamu pegang apa dan bawa apa? Hah? Mana Al-Qur'annya? Titip, oh ini. Titip. Piye titip? Enggak bawa meja, mejanya enggak ada habis. Jadi orang ini mejanya habis habis-habisan. Ada meja di atas? Ada. Ditambah lagi mejanya, ya. Nah, biar bisa tulis Al-Qur'an juga di meja. Apa meja hijau sudah tambah masih kurang yang meja hijau tambah ini? Dulu pas kok meja hijau, hijau datang kok malah berkurang mejanya. Begini iya maksudnya baku meja hijau itu enggak ada kok oh, pas sekarang kok hijau itu kok malah mejanya kurang iya maksudnya hmm. siapa yang enggak pakai meja di sini Abil enggak pakai meja kenapa Abil enggak pakai meja sebagian sudah dipakai oleh santri tapi masih ada yang kosong nah kosong di bawah ya biar enggak dipakai nanti jadi rumputan lagi nah. Satu, dua Mana lagi yang gak pakai meja? Hmm? Sing turu ke sopo gue Tidur Iqbal? Ngantuk? Hmm. Eh. Eh. Kemudian amal kuffar wal munafikun fala yar'afu bihim adapun orang kafir dan orang munafik ya yaitu Nabi SAW tidak memberikan rahmah pada mereka Kalau Allah umum semua makhluknya Karena memang Allah memiliki berapa rahmat? Seratus rahmat Satu Allah tempatkan di dunia dan dengannya semua dirahmati sampai seekor kuda mengangkat kakinya tidak menginjak anaknya. Paham ya? Nanti di akhirat nanti satu rahmat tadi digabungkan dengan sembilan belas rahmat dan disitulah orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terusir rahmat adalah orang-orang kafir, munafik di akhirat nanti. Dan dengannya mereka tidak masuk surga. Paham ya? Baik. Kalau Allah Ta'ala berfirman tentang ini. Ya ayuhan Nabi jahilil kuffara wal munafikina waqlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang sering baca ayat ini? Dari santri. Nah, siapa yang sering baca ini? Antum sering baca ayat ini? Hmm. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras terhadap mereka. Dan tempat mereka adalah jahanam, neraka jahanam. Wabi sal masir dan itu sejelek-jelek tempat kembali dalam surat At-Taubah 83. Nah, kalau ini nggak sering dibaca nah, ayat ini di surat Taubah ya, yang dibaca di surat apa? Mirip seperti ini ayatnya. Tahrim. Afan ya. Hadihi wasiyatullah linabiyhi fil kuffar wal munafikin. Ini merupakan wasiat Allah kepada nabinya terhadap orang kafir dan orang munafikin. Keras terhadap mereka untuk Nabi. Wa fi jaldi zani fa in faqala Allah taala wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. An-Nur ayat 2. Yaitu tentang uh, eh, menjilid, mencambuk laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina maka Allah mengatakan janganlah kamu mengambil janganlah kalian merasa kasihan, belas kasihan kepada keduanya di dalam agama Allah. Ketika dia apa? berbuat demikian. Artinya tidak usah membela. Jadi hukum had itu tidak ada pembelanya. Tidak ada apa? Pembelanya. Tidak ada yang membelanya. Hukum had tidak ada orang yang bisa meringankan tidak ada. Kata Nabi SAW, Wahai Umar, hukum had tidak ada yang bisa memudahkan atau meringankannya. Tetap dijalankan hukum had. Kalau sudah masalah hukum had, tidak ada pembelanya. Kecuali hukum itu ditegakkan. Temtum? Nah ya. Gak usah jadi pengacara Baik. Lakin Arab Azza wa Jalla ra'uhum bi ibadihi. Akan tapi Rabb Subhanahu wa taala Azza wa Jalla itu ra'uhum bi ibadihi. Sangat rahmatnya terhadap hamba-hambanya seluruhnya. Yasa'uhum hilmuhu wa rahmatuhu wa afiyatuhu wa rizquhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan mereka dengan dengan helmnya dengan uh, penyantun sifat Allah pada mereka rahmatnya keselamatannya dan berikan rezeki pada mereka ya Asalisa asar yang ke-13 Annahu yang bagi lil insan ayya'rifa qadra nafsahu binisbati ila rabbih annahu abdun sepantasnya bagi manusia itu mengenal mengetahui kadar dirinya ukuran kadar dirinya disandarkan kepada Robnya bahwa dia seorang hamba. Kalau disandarkan kepada Robnya dia seorang hamba, seorang itu tahu kadar dirinya. Yang namanya hamba itu mengabdi kepada siapa? Tuannya yang namanya seorang hamba itu mengabdi pada tuannya. Kalau kita tahu kadar diri kita, kita ini sebagai hamba yang mengabdi kepada apa? Tuannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal abdu yuhibbu ayyakuna munqadan li amri rabbih. Seorang hamba itu menyukai untuk dia menjadi orang yang tunduk kepada perintah Robnya. Wa ayyakuna dalilan lahu azza wa jalla syar'an kama annahu dalilun lahu qadran. Bahwasanya seorang hamba itu rendah terhadap Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia secara syariat sebagaimana pula hamba itu dia menjadi orang yang rendah kepada Allah secara takdir, secara takdir. Taib. Ada qadariyah, ada syariah, ya dan seterusnya. Jadi takdir dan syar'ah. Fa kullun nas adla'u lillah, adla'un qadran. Maka seluruh manusia itu merendahkan diri kepada Allah secara takdirnya wala yastati'una ayyukhalifu qadarahu qadarahu dia tidak mampu untuk menyelisihi kadarnya takdirnya wa akbaru wahidin fid dunya wa asadduhum mutuwan yang paling besarnya seorang itu di dunia dan yang paling sangatnya mereka penentangannya yamradu wa yamut yaitu dengan mungkin dia mati, dia sakit dan dia mati. Itu saja. Perkaranya hanya berakhir di situ. Wahada khudu'un li rububiyati al-qadariyah dan ini merupakan perendahan diri kepada rububiyah Allah secara qadariyah lakin man laisa bimu'minin laisa bikhadi'in li rububiyah dan tapi seorang itu bukanlah seorang mukmin tidaklah dia tunduk secara rububiyah secara syar'iyah untuk rububiyah secara qadariyah semua makhluk itu tunduk kepada Robnya adapun secara syar'iyah mereka tidak tunduk tidak semua orang itu tunduk kepada Allah disuruh beribadah kepada Allah disuruh sholat belum tentu semuanya apa? mau maka dia secara syariat tidak seluruh makhluk kecuali orang-orang yang ber, beriman ini masya Allah bagus sekali. Beliau dalam menjelaskan dari faidah-faidah ayat yang telah kita baca kemarin. Selesai kita 13 faidah dari ayat ke-30 dari surat Ali Imran. Baik. Sudah dan pas kita cukup dulu. Baik. Ada yang mau tanya silakan Mas. Silakan Mas. Waalaikumsalam. Iya. Aslafta ala ma aslamta minal khair. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah sahabat bernama lupa saya. Ya, aslamta alama aslafta min khair. Engkau telah Islam atas apa yang berlalu dari kebaikan. Maknanya bahwa dia ketika beramal-amal di dalam orang yang masih kafir dan musyrik, beramal-amal kebaikan, itu ketika dia Islam semuanya dianggap dan dosa-dosanya diampuni semuanya. Ayo ya, apa coba? Paham ini? Nah, itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang taat kepadanya dengan mengatakan dengan dirinya sebagai muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Itu Mas maksudnya. Ya, itu secara Hakim bin Hizam mungkin. Ya. Saya lupa itu nama sahabatnya. Baik, barakallahu Ada hukum menjamak sholat Jumat dengan sholat duhur ada itu eh, sholat asar ada menjamak sholat jumat dan asar ada pendapat ulama dan itu ma'ruf terjadi khilaf para ulama dalam masa ini tapi pendapat kuat tentang masalah ini pula ya saya lupa pendapat siapa saja tapi ini dalam secara umum ada pendapat ini kuat pendapatnya tidak masalah silakan <clears throat> mereka punya dalil <clears throat> yang mengatakan tidak ada juga dengan dalil ya. Baik. Jadi nggak usah dulu saya bahas ini. Mudah-mudahan kita dapat pada penjelasan di kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan. Apakah boleh bagi seorang wanita menggunakan obat penunda haid bagi jemaah? Boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa, boleh. bukan hanya haji aja, umroh. Maruf itu di kalangan ulama. Boleh, nggak ada masalah. Nggak bertentangan hukum Islam. Menunda untuk haid dengan obat-obat Menunda haid ada. Boleh. Apa hukumnya berdakwah melalui organisasi? Organisasi itulah yang di dalam Islam itu dibicarakan tentang kan kondisinya. Kalau organisasi itu kan ditaati. Apa-apa yang ada organisasi itu ditaati. Harus tunduk. Harus begini dan begitu dan dalam Islam tidak seperti itu kecuali dalam negara. Paham ya? Baik. Jadi gimana? Tidak usah ikut. Nah. Makanya salafi tidak membentuk organisasi ya. <laughs> Oh, Ustadz ini jadi pimpinannya enggak ada. Eh, tapi tahun kerjasama yang baik boleh. Tapi jadi pimpinannya, eh, sistem komando misalnya, wah nggak boleh, <laughs> nggak ada. Nanti jadi organisasi nanti sesuai. Sistem komando, misalnya itu akar-akar jadi terjadinya organisasi ya, sistem komando itu tidak ikut dia atau tidak ikut kelompoknya dianggap keluar dari kelompoknya itu juga ada unsur-unsur organisasi ada unsur-unsurnya tapi mudah-mudahan tidak sampai sana nggak boleh Baik. ada taundimnya ada taundimnya itu demikian ya taundimnya banyak-banyak ini tulisannya saya bolak-balik kok belum jelas ini apa saja obat-obatan yang mengandung apa nih Mas? Mengandung unsur haram. Wih, antum tanya ustadz tuh saya enggak tahu atau batan apa saja. Pil koplo. Nah, itu. orangnya jadi koplo-koplo. <laughs> nah, pil koplo misalnya. Nih. Oh. Antum tanya ini apa sudah mendapatkan hobi Hati-hati loh Mas dengan obat-obatan ini antum dijebak nanti. Jangan sampai antum sembarangan ya. Ini orang kalau sudah kena seperti ini, itu hidupnya itu sudah teler-teleran udah. Orang harapan kita itu menjadi pemuda pembangun bangsa itu nggak ada lagi udah. Hidupnya teler-teleran sudah. Nah, hati-hati kalian. Sekarang itu zaman modern kehidupan itu seperti itu. Anak-anak yang tidak bisa menjaga dirinya bisa terseret. Ya, di sekolah-sekolah umum itu bahaya sekali kalau tidak dijaga. Ya, zaman sekarang. Makanya selam, agak selamat ketika masuk ke pondok itu pun harus hati-hati. Tidak semua pondok ya. Jadi harus hati-hati juga. Baik. Bagaimana wanita haid yang terlanjur ihram namun belum belum belum belum tawaf. Oh, tawaf, tawaf. Ya, kalau dia sudah eh, bagaimana wanita haid yang terlanjur ihram namun belum tawaf? Ya dia tunda waktunya. Baik. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ya. Baik. Apa hukumnya menggugurkan bayi dalam kandungan yang bayi tersebut adalah bayi yang belum sah? Ya, termasuk dosa juga. Ini hubungannya sama manusia, makhluk hidup. Adapun tidak sah karena sebab orang tuanya, ya orang tuanya yang berdosa. Dua-duanya. Adapun bayinya tetap tidak boleh digugurkan dan itu berkaitan dengan nyawa. Tidak boleh kita membunuh. Wala taqtulu anfusakum. Ya, atau eh, wala taqtulu auladakum hamsata imla hamsata imlak. Ya, ayat-ayat itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Takut kepada kemiskinan. Enggak boleh. Ini termasuk membunuh. Ya. Anaknya anak halal ya. Anak haram. Anak halal ini manusia kalau dibilang haram. Anaknya halal saja anaknya. Dia tidak sebab orang tuanya juga menjadi haram terus enggak mana yang baik ini ya istilah-istilah itu dihilangkan biar tidak menjadi perkara yang negatif pada anak tersebut Assalamualaikum Ustaz izin bertanya apakah boleh kita menggerakkan jari telunjuk ketika kita melakukan tasahud boleh saja pendapat dari hadis-hadis yang ada ada yang mensuaikan, ada yang mendoifkannya. Ya. Ustaz izin bertanya apa benar perkataan bahwa Allah itu ada di mana-mana dan apakah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Allah itu alal ars. Ar-Rahman alal arsistawa. Itu yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas ya arsya. Paham Tidak ada di mana-mana. Kayak pramuka weh. Hmm. Dah, jawabnya ringkas-ringkas. <laughs> Eh. ada yang mau bertanya lagi? Silakan atau mungkin kurang puas pertanyaannya bisa nanti Ustaz kalau kurang puas apanya jawaban dari pertanyaannya Baik, bisa matanya dulu sekarang eh mudah-mudahan kita bisa memahami pelajaran Apa nama lain Yaumul akhir apa nama lain dari al-yaum al-akhir Antum ya Ozil Nama lainnya Silakan jawab Satu nggak apa-apa nggak perlu banyak Dari pembelasan, Ah santa Jasa kalah heran Abu Kowi tambah satu lagi Hei ayyamul qiyamah Asanta Masya Allah Kali tambah satu lagi Apa itu? Artinya Hari dikumpulkan Baik tambah lagi Siapa lagi? Zul. Apa Zul? Tidak ada Zul Kamu lihat apa kamu ngomong sendiri komat kamit komat kamit itu lagi apa berzikir apa ya Udah agak lama Eh, Ustaz mau dengar juga Ada faedah dari tempat lain ini Coba eh Virus abadi Ayo Ya umur jasa sudah Ah, yaumul hisab. Asanta. Ah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mau dapat faedah lagi dari seorang bernama Abdullah. Ya Abdullah. Sudah. Sudah kalau nggak bisa bilang aja bisa bisa. Ayah Ahmadi. Masya Yauma la raiba fi Yaum yang tiada keraguan padanya Ah santa Masya Allah Antum Mubarik lana Fi marasak tanah Hah? Ah santa Barakallahu fikum Ayo sudah ya, Yomul mizan dan seterusnya ya. Baik. Dah begitu dulu. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ra'fah. Paham ini? Apa maksud dari sifat ini yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Coba dijelaskan sedikit. Si Ayub, Yub, silakan Yub. Rahmat yang sangat pada orang muslim. Sedikit keliru. Sifat rahmat dari Allah ini. Rahmat yang sangat ini. Sedikit keliru. Keliru sedikit. Sedikit keliru. Keliru sedikit. Nah, ah, ah, siapa? asid seluruh makhluknya. Ya, ya. Gak ada rahmat ini nggak ada hidup orang-orang kafir tuh wis hidupnya wis kacau balau udah. Hmm? Rahmat meliputi seluruhnya. Tapi di akhirat nanti tidak. Ya. Baik. Baik. Ar-ra'fa li Nabi sallallahu Apa maksudnya? Antum ya Husain Zen. Orang-orang oh, mukmin muslim saja Masya Allah Alhamdulillah Coba bacakan ayatnya penutup semuanya Penutup pertanyaan Baca ayatnya Yang sering menghafal surat itu dan surat ini sama Ayatnya sama Coba ini Eh? Fauzi. Hah? Oh, Faiz. Faiz dengan apa elokan-elokannya. Ayo, ya, ya, silakan. Hmm. Ya. Ayo.